السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل لنا بنعمة الإيمان والإسلام والتقوى والاستقامة إن شاء الله من الآمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa televisi Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, pasti Anda berbahagia di pagi hari ini dengan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak bisa kita hitung kenikmatan Allah, la tuh suha. Tidak bisa ada yang menghitung kenikmatan yang begitu besar pada kita. Namun sering-sering kita melupakan kenikmatan dari Allah SWT. Padahal Allah sudah menceritakan, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi syadid. Semoga kita semuanya termasuk yang hadir di studio menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Berbahagia sekali di pagi hari ini kita bertemu kembali dengan majlis taklim Mimbar Nur Salam di televisi Republik Indonesia yang kita cintai. Di pagi hari ini hmm. bertambah kebahagiaan kita karena kembali guru kita yang kita selalu rindu-rindukan yaitu Kiai Haji Muhammad Tajuddin Hasan Al-Bantani. Al-Bantani. Bantani apa kabar Kiai? Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Pak Kiai Sehat, Kiai sehat ya? Alhamdulillah Tambah ganteng aja Pak Kiai Alhamdulillah Padahal umurnya udah berapa? 70? Ya, Alhamdulillah Ya, Alhamdulillah juga Jawab dong, iya gitu Alhamdulillah Iya, Alhamdulillah Beliau punya pesantren yang sangat besar di daerah Cipondoh ya Apa namanya Kiai? Darul Hasan Darul Hasan, namanya Hasan Darul Hasan Darul Hasan Ma'had Darul Hasan Kemudian beliau juga kan sebagaimana kita ketahui adalah uh, imam besar Masjid Baitur Rahim Istana Presiden Republik Indonesia. Tentunya kita doakan guru-guru kita ini menjadi uh, senantiasa diberikan keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, uh, Kiai judul pada hari ini adalah temanya tanda-tanda orang yang mutakin. Menarik kan iya, ya? Nah, tapi sabar dulu pemirsa dan hadirin sekalian, kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa Televisi Republik Indonesia, Anda masih beserta kami di Mimbar Nurul Salam. Di pagi hari setelah kita melaksanakan sholat subuh yang tentunya menjadi suatu kesegaran tersendiri di mata orang yang beriman. Dan tanda-tanda orang yang mutakin. Mutakin biasa kita sebut, biasa kita bicarakan. Tetapi tanda-tanda orang yang mutakin itu sebenarnya apa sih Pak? Ya. Terima kasih Pak Kirifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'du, para jemaah sekalian yang berbahagia, para pemirsa TVRI yang saya hormati, Ibu-ibu, bapak-bapak sehat semua ini. Sehat. Kirifain juga sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita kali ini ciri orang yang muttaqin. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali eh, menjelaskan bagi ciri-ciri bagi orang yang takwa. Banyak sekali dalam Al-Qur'an diungkapkan menjelaskan menerangkan ciri-ciri orang yang muttaqin atau orang yang takwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala saya ambil dari surat Al-Imran. Ada beberapa hal ciri orang yang muttaqin. Usari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduh as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menggapai ampunan Allah. Mencari ridha Allah dan surganya Allah. Jannah artinya surga. Arduhas watu wal ard yang luasnya surga ini antara langit dan bumi. Oh. Uh. Luas ya. Luas. Kita punya rumah ukuran sekian kali sekian meter aja, masya Allah. Hmm. Ini dikasih surga untuk siapa? Uaidat lil muttaqin. Hmm. Hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang muttaqin orang-orang yang takwa Allah, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hanya orang yang takwa masuk ke dalam surga orang yang tidak muttaqin orang yang tidak takwa Allah, orang yang tidak beriman tidak akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya kemana dia tempatnya orang-orang yang ingkar kepada Allah orang-orang yang kafir dijelaskan oleh Allah wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam berduyun-duyun. Tapi kita alhamdulillah syukur kepada Allah mudah-mudahan masuk kelompok orang-orang yang muttaqin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa ciri orang yang muttaqin? Dijelaskan oleh Allah. Yang pertama orang yang muttaqin itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra orang yang selalu mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Meskipun hidupnya sederhana, rumahnya ya, ya sekedar sekedar 200 meter. ya, Tinggal juga di ya Pondok Indah itu. ya. Tetapi ada jiwa sosial, inginnya memberi. Artinya ingin tangan itu selalu di atas. Memposisikan tangan selalu ingin di atas. Sebab kata Nabi, iyadul ulia khairum min yadil sufla." Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Makanya kalau saya dikasih itu nggak pernah nanggok begini. Hmm ini aja jadi masukin aja ya, udah ngerti orangnya tangan nggak boleh iya. gitu udah ngerti orang oh. <laughs> fisarra baik dia di waktu sedang maupun di waktu susah di waktu kaya di waktu miskin di waktu jaya di waktu ambruk perusahaannya maju perusahaannya mogok tetap punya kepedulian sosial ingin Orang yang hidupnya susah tapi punya kepedulian sosial yang tinggi itu dipandang oleh Allah lebih mulia, terhormat ketimbang orang yang kaya tapi bakhil, koret, medit, kumed, kikir, pel. Nih, banyak benar. Komplit deh Pilih. Pilih orang yang susah tapi dia pemurah hmm. atau menjadi orang kaya tapi bakhil pilih mana yang bagus oh, oh bingung ah <laughs> pintar rata hmm. sudah ngerti sudah ngerti sudah iya. jadi bagusnya jadi orang kaya tapi pemurah gitu daripada orang miskin pelit udah miskin <laughs> si ya, itu pelit ya mana ya miskin ya pantas miskin <laughs> memang tidak pantas kalau orang kaya pelit nggak pantas nggak pantas ya, ya. nggak pantas pelit nggak pantas ya. yang pantas tuh orang kaya pemurah orang miskin pelit pantas apa yang dikasih hmm. tapi orang miskin pemurah lebih jadi alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra ada punya jiwa sosial, inginnya memberi, ingin menyantuni. Saya biar orang susah, biar enggak punya apa-apa, tapi saya ingin memberi pakai tenaga gitu ya, ya. pikiran. Iya, artinya memberi sesuatu itu hmm. bukan dengan harta Maka saja. Iya, iya. Iya kan? dengan tenaga, hmm. dengan pikiran, hmm. dengan uh, ilmu, dengan Senyumnya. doa, dengan senyum. Itu senyum juga ibadah itu sedekah. Tabassam ala wajhi akhik fa innahu sadaqah. Enggak punya apa-apa, cuman bisa senyum aja. Udah senyum aja. Nyengir. Nyengir aja. Ada orang minta sumbangan, hehe. Ada orang minta sumbangan, hehe. Ditulis oleh panitia penyumbang si Anu sumbangannya hehe semua. gitu kan? Itu yang pertama, ciri orang yang muttaqi. Sebab orang yang pemurah itu as kata Nabi qaribun minallah qaribun minan nas qaribun minal jannah ba'idum minan nar orang pemurah itu dekat dengan Allah dekat dengan manusia dekat dengan surga terhindar daripada siksa api neraka neraka sebaliknya orang yang bakhil kikir medit kumat pelit Ya. Al-bakhil ba'idum Allah, Ba'idum minan nas. Ba'idum minal jannah. Qaribum minan nar. Orang bakhil itu jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan syurga, dekat dengan siksa api neraka. Bahkan kata Nabi, al-bakhil la yadkhulul jannah. Hmm. Orang bakhil itu tidak akan masuk syurga. Hmm. Jadi kita sifat memberi yunfikun itu bukan dengan uang saja. Ya, dengan harta bisa, dengan tenaga bisa, dengan ilmu bisa, sampai kepada senyum pun. Gitu. Mangkana lahu malun yatasaddaq bimalihi. Kata Nabi. Wa mangkana lahu ilmun yatasaddaq bi'ilmihi. Wa mangkana lahu fal yatasaddaq biquwwatihi. Siapa orang yang memiliki harta, ya sedekahlah dengan hartanya. Siapa yang memiliki ilmu, ya bersedekahlah. kerja dengan ilmunya. Mm-hmm. Ya, siapa yang punya tenaga, bersedekahlah dengan tenaganya, dengan pikirannya. Tiga-tiganya sama sekali nggak punya harta, nggak punya karena miskin, ilmu nggak punya mm-hmm. karena bodoh, tenaga nggak punya karena sudah tua. Mm-hmm dengan doa. Doa juga nggak bisa. <laughs> doa sapu jagat aja nggak hafal apal Rabbana atina. Udah dengan senyum. Senyum, senyum aja nggak bisa. Udah hancur-hancuran itu. Hancur-hancuran. itu yang pertama. Iya. Ada pertanyaan, Bu? Nah. Silakan. Dari sedekah ini pertanyaan. belum, belum, belum. belum. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani ya. Sodako. Yang kedua, hmm. terus ya. Ya, terus. Yang terus. kedua, wal kadhiminal ghaib. Ciri orang yang mutakin itu orang yang bisa menahan amarah. Wah, berat ya. Menahan emosi. Hmm. Emang ini harus digembleng. Harus digembleng, harus diisi, berikan doktrin-doktrin tauhid, keimanan ya. Kemarin kita sudah digembleng dalam bulan Ramadan. Betul? Dari hasil ibadah puasa bisa dirasakan hikmah manfaatnya? Jelas. Kata Allah pertama akan timbul menjadi orang yang la'allakum tattaqun dari hasil puasa. Akan menjadi orang takwa. Orang takwa itu orang yang bisa menahan amarah. Jadi berarti ibadah puasa itu bisa mengendalikan diri. Inti ibadah puasa artinya pengenal pengenalian pengendalian diri. Itu dari hasil ibadah puasa. Jangan sampai waktu puasa ah kalau lagi bukan lagi puasa saya yang berarti nggak sabar itu nggak bisa mengendalikan diri. Jadi harus ada asar, ada bekas, ada manfaat, ada hikmah daripada ibadah puasa bisa mengendalikan diri. Wal kadhiminal ghaib bisa menahan emosi. Hmm. La'anakum tatakun dari hasil puasa. La'anakum tashkurun. Ya, menjadi orang yang bersyukur. Yang bersyukur kembali lagi ke kepedulian sosial tadi, ya Allah. Bagaimana merasakan orang yang tidak makan? Hmm. Saya orang kaya, serba ada. Ya. Kalau mau makan juga bisa. Tetapi dengan kekuatan iman dan takwa, saya laksanakan ibadah puasa, dia merasakan laparnya, hausnya. Ya, ya Allah, cuma sebulan atau sehari tidak hmm. makan. Bagaimana? Saudara-saudara bagi saudara-saudara kita itu yang lapar, timbul kepedulian sosial, hmm. ingin memberi, ingin menolong, ingin membantu, hmm. ingin sedekah, ingin berinfak. Itu dari ibadah puasa. Kemudian menjadi orang yang sabar dalam hidup. Nah, ini sabar ini tidak mudah gampang diucapkan tetapi berat untuk diamalkan. Saya eh, tertarik dengan pidato Bapak Presiden hmm. ya, di, di hadapan para menteri kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 setelah melantik para menteri dia berpesannya apa? Saudara-saudara para menteri harus sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Kalau ada orang yang mengeritik saudara-saudara, ya, jangan dibalas dengan kata-kata. Saya ingat hmm. pidato presiden di hadapan para menteri saya ingat. Saya rekam. Ya, ingatan saya. Jangan dibalas dengan kata-kata, tapi balas dengan amal perbuatan nyata. Wah, luar biasa ya. Ini perkataan yang santun ini. Nasihat. Nasihatnya. Harus sabar, saudara-saudara kata Bapak Presiden di hadapan para menteri. Harus tegar dan berikhtiar. Ya, presiden juga ya. Ya ngomongnya kayak presiden iya. juga. Itu menteri. Iya iya iya. Itu luar biasa kata mutiara itu. Sabar, tegar, ikhtiar. Hmm. Artinya apa? Sabar bukan arti diam. Ah, saya sabar. Hmm. hmm nggak mau kerjalah sabar bergerak ya berkarya gitu ya sabar bukan arti diam sabar itu bergerak berikhtiar -hmm. berusaha bergerak berjuang kan begitu baik untuk kepentingan dunia lebih-lebih untuk kepentingan ah. akhirat ya. kan kesana sana ngomong-ngomong tadi ngomong-ngomong mengenai pidato presiden ya tadi iya. kru-kru kru-kru TVRI mimbar Nurul Salam memberikan selamat katanya tadi Oh iya iya nah, betul iya, ya, Senang mereka tuh. Betul betul iya betul. Ya, Silakan Pak Kirfi kan atas nama Kru ya. Ini kan keluarga besar Mimbar iya. salam, katanya menyampaikan Selamat, Selamat atas pengangkatan Bapak Presiden, Presiden Menteri-Menteri kan iya. suatu kebahagiaan luar biasa itu Betul. itu nilainya sudah Betul, ya? sedekah doa doa iya. doa itu tidak kalah pentingnya hmm. <laughs> doa mau ibadah kan iya. sumsumnya daripada ibadah dan memang Bapak Presiden kita ini Ya, beliau juga selaku ketua pembina hmm. pembina Majlis Zikir SB Nur Salam ah, ya, ketua ya. Dewan Pembina ya Dewan Pembina ketua Dewan, Dewan Pembina Alhamdulillah ya, Alhamdulillah kita ucap selamat mudah-mudahan dapat melaksanakan tugas-tugas kepala negara dengan wakilnya Pak Budiono dengan pembantu-pembantunya para menteri hmm. menjalankan dengan sebaik-baiknya jadi termasuk wasariu ya wasariu oh. wasariu oh, segera ya ya, ya. Eh, segera meraih ampunan Allah, maghfirah Allah, ridha Allah itu yang kita carikan. Ya, ya. Berkah Allah. Hidup ini yang kita cari berkah. Berkah ya. Yang penting hidup tuh biar kaya asal berkah itu ya, yang penting. Itu yang ya kelihatannya begitu. Betul. Ya, salah itu. Jadi yang kita raih itu biar hidup tuh biar kaya asal berkah. berkah. Buat apa hidup miskin nggak berkah? Nah, itu. Biar kaya asal berkah. <laughs> Iya kan? Iya. Jadi ya. kita harus banyak bersyukurlah kepada Allah. Jadi ibu-ibu jangan bakhil, jangan pelit. Hmm. Kalau punya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ya. hmm. Jangan lupa. Ya, tapi jangan nunjuk <laughs> jangan lupa. Ngomong-ngomong nih Pak Kiai ini, ini kan yang datang ada yang dari Rempoa, ya. Oh, iya. Rempoa tahu kan Rempoa? Iya. Rempoa. Gua luar negeri dah. Iya. Baru Rempoa Bintaro. Iya. Ada yang dari Kedung Halang Bogor. Iya. iya. Wah, itu kan nilainya luar oh, biasa. Betul. Ada yang dari Bekasi nih, iya. Bapak-bapak nih. Iya, Bekasi. Heeh. Uh, ada dari iya, jamaah kita memang nih jamaah Nurul hmm. Salam ini. Pimpinan Ustadz Dadang. Dadang. Ah. Dadang yang Dadang. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ini kan dalam rangka hmm. wasari'u juga. Ya? Wasari'u. Iya, iya. Hmm. Iya, iya. Itu syari'u fi'lu amrin. Hmm. jamaah amrun lil wujub, syari' syari'a, syari'u. Jadi segeralah kalian untuk menggapai mencari, meraih, tuh, merebut, Mm-mm. ya kan, mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya antara langit dan Bumi. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الله أعدت للمتقين diterjemahkan ya udah enak udah ngerti paham, semua. Paham. Iya, iya. Paham ibu-ibu? Hafal ayat ini yang saya baca ibu-ibu? Paham? Eh, hafal? Hafal? Iya, jawab aja hafal Ustad gitu aja. hafal ibu-ibu? Hafal Ustaz. Hafal Ustaz. Jadi yang hafal siapa? Ustad <laughs> paham ibu-ibu paham? Paham Ustaz, jadi yang paham siapa? <laughs> ngerti ibu-ibu ngerti? Ngerti Ustaz, jadi yang ngerti siapa? <laughs> Makanya ngaji. ngaji. Pelajari itu Al-Quran. Dibaca, difahami, dihafalkan, diamalkan. 4D dibaca, difahami, dihafalkan, diamalkan. 4D, bukan 3D. Kalau 3D dilihat, diraba, duit. <laughs> Cuma duit dong. Jadi sabar ini mudah diucapkan. Betul. Sabar ini mudah diucapkan. Tapi realisasinya berat untuk jamaah. Iya. Mampukah kita mengikuti kesabarannya seperti kesabarnya kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita harus mampu sebagai umat. Saya ingin sabarnya seperti kangjeng Rasul. Digunjang-ganjing Rasulullah dihina, diejek, ya, diludahin, dihujat, lemparin batu, dilemparin batu. Ya Allah. Kalau zaman sekarang mah di apa itu? Di demo ya kan? Demo, ya, ya sekarang kalau zaman Rasul ya dihujat diludahin dilemparin batu tapi bagaimana sifat panjang Rasul Sama. apa membalas dengan kata-kata tidak tapi dengan ucapan yang santun doa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah berikan taufik hidayah mereka itu Sebab mereka belum tahu bahwa aku ini adalah utusanmu ya Allah mm. aku ini rasulmu aku ini kekasihmu, Habibullah, Nabiullah, Rasulullah. Yang marah bukan Nabi, bukan Rasul. Malaikat marah. Hmm. Malaikat. Manahan ya? Manahan. melihat Rasulmu dihina-hina, dihujat, dilemparin batu, ya kan? Diejek. Izinkan saya, saya akan angkat gunung. Hmm. Ya, saya akan timpahkan kepada orang-orang yang menghina Muhammad. Kata Rasul, jangan. Barangkali mereka tidak beriman kepada saya sebagai Rasul, ya mudah-mudahan anak cucunya. Ya, ya. Kan gitu, anak cucunya. Bahkan doa yang keluar dari lidah Rasulullah dengan doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la Itulah orang sabar. Mudah-mudahan ibu semua ini yang datang ke sini orang yang sabar semua kehabisan ongkos jalan kaki sabar ya, <laughs> kan tadi Nabi bilang layak lamun ya orang yang tidak tahu. orang tidak tahu tapi orang sekarang juga suka ngomong gitu deh hmm, hmm. belum tahu dia belum tahu <laughs> nah, sama juga kan <laughs> beda tapi ya sabar ini ya, Imam Al Ghazali membagi tiga hmm, sabar ada sabar as-sabru alama Allah bih yang kedua as-sabru ala ma nahallahu bih. Yang ketiga as-sabru ala ma qaddarallahu bih. Sabar melaksanakan perintah Allah seperti kita sekarang ini datang mencari ridha Allah, rahmat Allah, ya kan maghfirah Allah, ampunan Allah. Sabar kan? Iya, sabar. Kami kita iya. semua ini datang sabar. Iya. Yang kedua as-sabru ala ma Allah. Tidak melakukan tidak melakukan durhaka, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sabar. Biar orang pada mabok, jadi ya kita jangan ikut-ikutan mabok. Mm -hmm. Biar pada orang pada judi, kita kita ya, tidak ikut-ikutan judi. Kita sabar, tahan diri. Padahal judi itu kan dilarang. Yeah. Ya, kan? merusak. Siapa sih yang kait dengan judi? Nggak ada. Ya. Siapa? Habis harta dipakai judi. Judi tahu judi? Hmm. Apa itu judi? Apa? Ya. Kata siapa tuh? Oh, saya yang Oma. Apa itu dia? Hafal. Jadi ya, kasih tahu lah innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Itu semua perbuatan Syaitan, Khamar, judi, jadi bertenung dan sebagainya. Jauh itu. Yang ketiga, as-sabru ala ma qaddarallahu bih. Sabar atas segala sesuatu yang menimpa. Sudah-sudah kita diuji hmm. dalam musibah gempa. Ya, sabar dulu, nanti kita ceritain mengenai gempa dan sebagainya. Kita saksikan tayangan berikut ini. saya dimanapun Anda berada. Begitu lugas yang telah disampaikan oleh guru kita tercinta termasuk yang terakhir adalah sabar. Tadi menceritakan bagaimana saudara-saudara kita di Sumatera Barat khususnya menerima segala musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita gali lagi keterangan dari kiai kita Kiai Muhammad Tajuddin Hasan. Apapun dan dalam bentuk apapun musibah, ujian, malapetaka yang berbentuk seperti gempa dan sebagainya memang manusia itu pada hakikatnya mati semua mati kita semua ini mah mati mati nanti kapan ah. Wallah proses kematian kita nanti bagaimana Wallah alam. Apakah mati di atas kasur? Empuk. Empuk mati di atas kasur? Empuk. Empuk. <laughs> mati ketabrak? Sakit. Mati kerindas kereta? Jerit-jerit. Mati kegencet forklift? <laughs> Sakit. Atau mati dengan musibah gempa, tsunami dan sebagainya itu memang Allah punya urusan. Bagi Allah mudah. Tidak arada syai'an ayyaku lahu pun gampang. Cuman kita ini yang harus mawas diri. Kita harus introspeksi. Dengan musibah seperti itu, ujian seperti itu, kita diperingatkan oleh Allah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tuh, saya sholat kena musibah juga. Lah bagus, lagi sholat. Iya. Matinya husnul. Oh, iya. Lagi mabok. Eh. kena gempa. Mati apa itu namanya? Sulhatimah. nah Jadi kalau matinya dalam ibadah apapun bentuk kejadian kematiannya itu karena semuanya itu hakikatnya manusia akan mati dan pasti mati dengan jalan kematian itu Allah yang punya yang tahu wa mata diri nafsum bi ayyi ardin tamut tidak engkau tahu di mana akan engkau mati pada hakikat semua itu akan mati Cuman kita mengharapkan kepada Allah kan dalam doa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri akibati wa su'il khatim. Ya Allah, saya minta kepadamu supaya mati husnul khatimah. Seandainya dalam bentuk musibah gempa umpamanya seperti di terjadi di Sumatera. Ya Allah, sudah takdir Allah harus terima. Kita sedang sujud kita sedang berzikir, kita sedang rukus, kita sedang menimba ilmu. Kita ada di majelis ilmu. Kita sedang beribadah. <clears throat> Ya meskipun kita datang kematian seperti itu. Kita sudah mohon kepada Allah mati husnul khotimah, bukan suul khotimah. Iya. Husnul khotimah, bukan suul khotimah. Karena mati dalam ibadah. Sesuai dengan permintaan kita. Memang mati itu datangnya tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghsan. Siapa yang mengira? Orang seperti ada teman dari Sumatera Barat datang ke Jakarta. Ya kan? Dari Jakarta balik lagi ke sana. Hmm. Di sana ada terjadi gempa. Meninggal. Kan nggak bisa balik lagi ke Jakarta. Iya. Jangan mengatakan coba kalau jangan berangkat itu hmm. kalimat cobanya itu yang kita. Ya, ya, ya, Makanya kalau gue bilang, gua bilang murut, murut. Uh. <laughs> Emosi banget. Tetapi memang kita harus waspada ikhtiar. Seperti melintasi palang pintu. Sudah neng nong, neng nong, neng nong. Kan harus taat pada peraturan. Ya. Tunggu. Ini diterobos aja akhirnya di sia-sia dan tidak mengikuti peraturan lalu lintas kita ikhtiar tetap kita ikhtiar berusaha tetap dengan penuh kesabaran jadi yang ketiga as-sabru ala ma sabar atas segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita ya. harus kita terima dengan sabar. Ada orang yang tidak sabar dalam hidupnya. Di balik itu padahal ada hikmahnya. Hmm. Satu ketika dia mau mengejar pesawat. Pesawat kata ini e, bosnya cepat ketinggalan pesawat. Sampai bandara pesawat sudah terbang. Hmm. Uh, hilang keseimbangan. Hmm. Lepas kontrol. Marah udah habis-habisan supirnya nih dicaci maki supirnya memang. uh habis-habisan ngomong ini udah marah kan kesan beberapa menit kemudian terdengar pesawat itu jatuh hmm. jadi waktu pulang dengan hati kesel si bosnya kata supirnya pak pak pesawat tadi yang bapak ketinggalan jatuh Hah? untung kita terlambat <laughs> Kata bos, untung kita terlambat. Kalau katanya terkejar itu pesawat, <laughs> Jadi ada hikmah. Ada hikmahnya semuanya. Ya. Baik ya. Semua yang diberikan oleh Allah SWT adalah bentuknya kasih sayang Allah kepada kita apakah susah, apakah senang, semuanya kalau kita percaya kepada Allah bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim pasti adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang tengah ini belum bertanya nih, silakan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurjana dari Bogor akan bertanya kepada Bapak Kiai bagaimana cara kita sedekah untuk ibu yang sudah tiada. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, gimana nih? Hmm? Iya. Yang sudah meninggal hmm. sudah tidak lagi bersedekah. Ada orang yang meninggal balik lagi ke rumah, mana tuh? Wah, saya mau sedekah ada nggak? <laughs> Hah? Nggak ada kan? Orang yang sudah meninggal dia haus di alam barzah dia haus. Ingin makan, ingin minum, haus. Dengan apa kirimannya? Amal soleh kebaikan orang yang masih hidup. Saya bersedekah pahalanya untuk orang tua saya. Saya sedekah pahalanya untuk anak saya yang sudah meninggal, saudara saya yang meninggal. Bu, jangan ragu-ragu, insyaallah sampai. Asal alamatnya lengkap. Ya. Kita kirim surat lewat pos. Tapi alamatnya tilang, tidak lengkap, sampai enggak Ya. Itu surat balik lagi. Alamat tidak lengkap. Yang saya maksud apa? Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil. Iya. Ah itu. Alamannya lengkap tuh sama-sama beriman. Nyambungnya. Nyambung. Ya? Hmm sampai insya Allah nyambung kita bersedekah pahalanya untuk seperti orang yang menghajikan badal haji banyak pertanyaan itu sampai nggak pahalanya insya Allah jangan ragu-ragu untuk bersedekah ya bu ya umpamanya ibu datang ke saya saat saya mau sedekah buat pesantren pahalanya buat orang tua saya terima bacakan fatihah sampai sampai Insya Allah. Ya, jangan pelit. Jangan pelit. Ya, sudah. Terima kasih Bu. Ya, ada mengerti. Uh, eh, uh, eh, Nurjana, saja Nurjana. Ya di sebelah sini ada. Silakan sok. Uh, eh, ya, namanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Asyah dari pengajian Rempoa perempuan menanyakan kepada Pak Kiai eh, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah hmm. yang telah diberikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, caranya bagaimana caranya? Mensyukuri nikmat Allah. Syukur kan terima kasih atas pemberian Allah. Contoh kecil saja saya sama ibu dikasih sorban. Kemudian saya pakai ini sorban untuk sholat, untuk pengajian seperti ini. Dilihat oleh ibu, oh, sorban yang kasih saya kasih saya dipakai ibadah. Senang nggak bu? Nah. Jadi syukur artinya menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ayatnya tadi tuh. Tuh. Tadi tuh ayatnya. Kedengeran tuh, kedengeran. <laughs> Surat apa tuh, Bu? Ibrahim. Eh, ayat 7. Tuh, aku udah di luar kepala semua. <laughs> Wa il ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah asik nggak asik nggak asik nggak asik emang kalau pengajian begini bu masya allah ibu-ibu damai rasanya Enak. saya lihat tenang semua ya bu meskipun kita punya uang sisa lebaran kemarin di rumah tinggal <laughs> punya uang tinggal 400 juta tenang rasanya <laughs> jadi arti syukur itu menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berjanji apabila kau bersyukur la azidannakum niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu contoh subuh hari ini ibu-ibu hadir inilah merangka syukur nikmat Bu jalan ke sini kita adakan pengajian subuh di TVRI ini ini namanya mensyukuri nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pemberian Allah, nikmat Allah digunakan di tempat maksiat. Tidak di jalan ridha Allah. Itu bukan syukur nikmat namanya kufur nikmat. Wala in kafartum. Ah ini. Inna azabi syadidun. Sebaliknya apabila kau ingkar atas nikmat yang kau berikan kepadamu kau tidak syukuri. Diberikan nikmat mata bukan untuk melihat Al-Qur'an, untuk membaca belajar, ya, tapi digunakan macam-macam. Diberikan hidung, diberikan telinga bukan untuk mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan ceramah, selalu telinga untuk mendengarkan yang gosip-gosip. Hmm. Eh, kamu apa dia? pengen tahu dong asik gitu. Ya. apa tuh enggak enggak bakalan saya kasih tahu yang ini saya ya hanya situ aja yang kasih tahu ya <laughs> jangan kasih tahu sama yang lain lah iya padahal orang lain ya <laughs> itu kasih benar enak banget kedengarannya enak kayaknya orang gosip kayaknya makhrujnya oh makhrujnya gitu. makhrujnya enak ya, diberikan apalagi akal hmm. ini akal ini masya Allah kita bersyukur kepada Allah diberikan akal. Kalau akalnya dicabut jadi orang apa namanya? Gila. Nah. <laughs> Mau jadi orang gila? Nauzubillah. Akal yang sehat ini Allah. Satu nikmat yang luar biasa. Al-aqlu nurun rohaniun yata'allaku bi badanil insan wa ya'riful haqqa wal batil. Hafal ibu-ibu? Hafal Ustaz hmm. Hafal ibu-ibu? <laughs> Jadi yang hafal siapa? <laughs> ngerti ibu-ibu? <laughs> Jadi yang ngerti siapa? Pintar semua Pintar semua ya. Jadi kata Allah Inna azabila syadidun Sesungguhnya siksaku teramat pedih Bagi orang yang tidak pandai Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terima iya, iya. kasih Pak. Ini uh, bisa dioper ke sini mic-nya. Uh, ini Bapak, bapak ya lewat belakang aja, lewat belakangnya, lewat belakang badan. Nah, ini kelihatannya ada yang mau nanya. Silakan. Masih ada namanya. Ya, wal afina nih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Subanan dari Bekasi, Ustaz. Ya. Oke. Okay. Uh, eh, ada yang ingin saya tanyakan. Tadi telah disampaikan ciri-ciri orang mutakin uh, bagaimana di dalam kehidupan kita yang begitu kompleks untuk menjaga dari ciri-ciri orang mutakin itu Pak Kiai. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti lanjutannya tuh kayak itu. Kata Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la Islam seseorang yang baik itu tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Berarti kita mau berbuat masih ah tinggalkan nggak manfaat. Mau buat ini nggak ada manfaat. tinggalkan. Jadi itulah Islam yang baik. Artinya tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dang ya? Terima kasih. Terus uh, eh, saya ngomong-ngomong dilanjutkan yang masih ada oh, berapa oh, iya. lagi tuh? Yang ketiga hmm. ciri orang yang mutakin kata Allah wa afinanin orang yang beri maaf kepada sesama manusia. Hmm. Bu. Manusia tidak lepas daripada hilap dan Suami istri punya hilap salah nggak? Siapa duluan? Secara jujur ini, jangan ada yang dusta di antara kita ya. Iya. <laughs> Begitu turun dari Idul Fitri, siapa dulu yang minta maaf? Suami dulu apa istri dulu? Iya. Surga. Ini istri-istri yang seperti ini masuk surga. Iya. Sebab istri yang taat terhadap ingin masuk surga bu, nah, itu taat kepada suami. Kalau ada khilaf salah cepat-cepat minta maaf. Sebab kata Nabi Al-Mar'atu ila salat khamsah, wa samat syaraha wa hafilat farjaha wa ata'at zawjaha jannah. Gemblong. Ah. Karena asik lagunya, kita stop dulu Punya <laughs> penasaran. kita saksikan tayangan berikut ini. beragam kreasi seni dan budaya anak negeri, serta aneka keindahan alam dari seluruh persada Nusantara. Aku berkisah di kerasun Anak urang Sejak kira saya dijuluki Maestro Sampelong. Alhamdulillah pemirsa televisi Indonesia dimanapun anda berada Anda sampai saat ini masih beserta kami di mimbar Nur Salam Begitu indah eh, yang telah dijabarkan oleh Kiai Haji Muhammad Tajuddin Hasan tadi Mengenai eh, isi daripada surat Ali Imran Yang awalnya tadi adalah Wasari'u ila maghfiratin birrabbikum wa jannah arduhas samawati wa'ab u'iddat bil muttaqin Tanda-tanda orang yang bertakwa Dilanjutkan Pak Kiai yang tadi Pak Selanjutnya ciri orang yang mutakin itu wal afina 'anil nas. Ya. Orang yang memberi maaf kepada orang lain. Orang yang mutakin dia harus mau memberikan maaf kepada orang memang dirasakan oleh manusia orang yang paling berat itu orang yang mau memaafkan betul sampai-sampai saking tidak mau memberi maafnya uh, tak ada maaf bagimu uh, sampai kiamat sakit gak akan maafkan saking sakit berat itu barangkali yang pernah bersalah kepada dia saya minta maaf mudah saya minta maaf ya, hilap salah, salah ucap tadi, salah ngomong. Ya. Tapi yang merasa disakiti, apa jawab? No. Tidak ada maaf bagimu. <laughs> Berarti orang ini punya hati dendam kesumat dendam ke Nah, orang yang tidak mau minta maaf padahal dia punya hilaf salah. Enggak, saya enggak mau maaf, minta maaf kepada dia. Ini namanya orang sombong. Hmm. Sombong, dendam. Udah, dua-duanya neraka. Apalah artinya puasa kita kemarin? Kalau masih kita silang sengketa ada khilaf salah tidak dibersihkan dengan saling maaf memaafkan wal afina anin nas bermaaf-maafan sesama manusia iya. awas tuh Nabi sampai mengaminkan tiga kali amin amin amin setelah sholat idul fitri sahabat bertanya ya Rasul mengaminkan siapa Jibril sedang berdoa apa Kata Jibril, "Ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya." Amin kata. Sia-sia puasanya. Yang kedua kata Jibril, "Ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang istri yang tidak taat terhadap suaminya." Ini suami-suami kita yang lihat di TV, dengerin tuh istri Ntar pulang aja apa tadi kata Ustaz? Makanya harus taat. <laughs> Sampai Nabi mengaminkan. Yang ketiga ya Allah kata Jibril jangan kau terima puasanya kepada hambamu yang hidupnya silang sengketa. Berselisih, ribut. Tidak ada habisnya, tidak ada selesainya. Yang ada dendam saja, tidak mau memaafkan. Maka orang yang mutakin mau memberi maaf dan mau minta maaf wal afina nas maka kata nabi di saat kita berjabatan mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumma qabla ayatafarraqa begitu kita bersalaman suami istri rangkulan cium minta maaf bang maafin aja bang kata suaminya iya ayah maafin bang maafin bang ayah banyak kesalahan iya udah dimaafin <laughs> masih ngejerit-jerit juga udah dimaafin iya tapi bang abang nggak tahu sih dosa saya apa dosa ya abang nggak tahu abang kalau lagi mandi dompet abang habis jajak jajak <laughs> iya oke tambah asik memang namun waktu juga yang memisahkan kita Pak Kiai ini Nanti pokoknya ngaji lagi Bapak Kiai ya. Nah. Janji ya. Insyaallahu minal aminin. Pemirsa Televisi Republik Indonesia yang berbahagia, marilah kita dengarkan eh, kesimpulan daripada mimbar Nurul Salam di pagi hari ini yang disampaikan oleh Pak Kiai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di antara ciri orang yang mutakin tadi, pertama orang yang punya kepedulian sosial, yang kedua orang yang bisa menahan amarah, yang ketiga orang yang mau memberi maaf dan meminta maaf. Wallahu yuhibbul muhsini. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Artinya apa? Kita hendaknya selalu selama hidup di dunia ini hendaknya berbuat kebajikan, berbuat kesalehan untuk bekal ibadah kita, bekal kita untuk pulang ke negeri akhirat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tergolong orang-orang yang muttaqin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما آمين. اللهم سلمنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة آمين. وفتنة ما إنك على كل شيء قدير آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان آمين. وزين في قلوبنا آمين. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <clears throat>